Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya di antara hadis as an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab yang menjadikan kaum muslimin terjatuh dalam kerendahan dan Allah cabut rasa gentar dan rasa takut dari hati musuh-musuh mereka. Di antara hadis riwayat sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Alamah Muhaddis Al-Asr Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala Bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Idza tabaya'tum bil ina, Apabila kalian melakukan transaksi jual beli ina, Wa akhattum bi adna bil baqar. dan kalian berpegang dengan ekor-ekor sapi. Idza tabayatum bil ina wa akhadtum bi adnabil baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini min hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma diriwayatkan oleh sejumlah para a'immah Abu Dawud, Tabrani dan yang lainnya dan disahihkan Syalbani rahimallahu taala dalam silsilah al-hadis as-sahihah Rasulullah bersabda, "Idza tabayatum bil inah." Apabila kalian telah melakukan transaksi jual beli inah yang merupakan salah satu transaksi ribawi. Transaksi riba. Surah jual beli inah yaitu sebelum kita lanjutkan ya, Seorang membeli suatu barang. Dengan suatu nilai tertentu secara kredit. Kemudian barang tersebut dia jual kembali kepada penjual pertama secara kontan dengan harga yang lebih murah. Misalnya, seorang pada hakikatnya dia butuh uang, bukan butuh motor. Datang ke suatu showroom. Maka dia ambil motor tersebut, merek Fulan tipe ABC dengan harga satu unit adalah 20 juta atau 22 juta. Dibayar dalam waktu satu tahun maka diterima transaksi rekayasa. Kemudian sama pembeli tersebut dijual kembali kepada pemilik penjual pertama. Saya jual kepadamu dengan harga 20 juta cash. Sehingga dia pulang membawa uang 20 juta dan masih menyisakan uang 2 juta untuk satu tahun. Sehingga pada hakikatnya dia meminjamkan uang 20 juta kembali 22 juta dalam tempo 2 tahun. Tapi dikemas dengan seakan ya transaksi. Mereka yasa suatu yang haram seakan-akan jadi sehingga ternampak sebagai suatu yang halal. Pada hakikatnya dah riba akan dikemas dengan bahasa jual beli. Ini gambaran inah. Kata Rasulullah SAW di sini, ida tabayatum bil inah." Apabila kalian melakukan transaksi jual beli inah. Mereka merekayasa suatu yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah dengan berbagai macam cara sehingga nampak sewaktu yang mubah dan halal. Memanipulasi hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka yasa syariah Allah, suatu yang terlarang sehingga nampak suatu yang boleh. Suatu yang riba seakan ada sesuatu yang mubah jual beli yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Apabila kalian telah melakukan rekayasa terhadap syariah Allah. Yang salah satu contoh dan bentuknya adalah jual beli inah tadi. Wa akhadtum bi'adna bil bakar wa raditum bizar'i kalian berpegang dengan ekor sapi dan ridho nyaman dengan pertanian kalian. Ini sebagai kinayah dari kaum muslimin tersibukkan dengan urusan dunia mereka. Sibuk bagaimana mereka mengumpulkan kekayaan dengan berbagai macam jenisnya. Syariah di rekayasa sibuk dengan bagaimana mereka menghimpun harta benda sebanyak-banyaknya. Sementara di sisi yang lain dikatakan Rasulullah tumul jihad. Dan kalian meninggalkan jihad. Dan ini sebagai sekedar contoh saja. Kalian meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan. Suatu yang larang kalian langgar. Sibuk dengan urusan dunia. Sementara kewajiban kamu tinggalkan. Yang salah satunya jihad di jalan Allah. Maka akibatnya dari perbuatan terus disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah akan menimpakan kepada kalian itu kaum muslimin bukan A, B, C, fulan dan alan. Tapi dampaknya kepada semuanya. Ketika itu dilakukan secara merata dan masif dan dianggap sebagai lumrah. Dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Salatullah alaikum dhullan la yanzi'uhu yang mana Allah tidak akan mencabut kehinaan dan kerendahan tersebut daripada kalian segenap kaum muslimin hatta tarji'u ila dinikum hingga kalian kembali kepada agama kalian. Sekali lagi kita ingat hadis min hadis Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh sejumlah para ulama di antara Abu Dawud dan yang lainnya di Sahih al dalam Sahihah. Kata Syekh Al-Albani rahimallahu taala, Beliau menjelaskan hadis ini. Fanajidu fi hadal hadis ala ijazi zikral marad di sya'a hatta ahata bil muslimin. Kita dapatkan dalam hadis yang dengan singkatnya ini. Kita dapat dalam hadis yang secara teksnya adalah sangat singkat, pendek. Ya. Kita dapatkan di mana Rasulullah SAW menyebutkan padanya penyakit yang tersebar secara merata menimpa segenap kaum muslimin. Jadi kita ketika dengar hadis seperti ini, oh ini pas untuk si fulan. Tepat sekali dengan keadaan si Alan. Dan lupa untuk menganggap dan meyakini bahasa nasihat tersebut ditujukan Rasulullah untuk kita semuanya tanpa terkecuali, termasuk diri kita. Ingat ketika kita nuding saudara kita dengan satu jari, semestinya kita menuding diri kita dengan tiga jari. Kan nuding demikian kan? Semestinya harus banyak kontroversi. Oh ini nasihat untuk saya. Saya yang lepas. Sifat tersebut lebih banyak pada saya. Sehingga dia akan introspeksi dan berusaha memperbaiki. Kita lanjutkan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawaini minal marad ala sabili tamthil tahdid. Di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan dua penyakit yang menyebabkan kaum muslimin terjatuh dalam kerendahan dan kehinaan. Dan Rasulullah menyebutkan sebagai contoh bukan batasan bahasanya penyakit dan sebab yang menjadikan kaum muslimin hanya itu saja bukan. Bukan hanya sekedar merekayasa syariat, sibuk dengan dunia, meninggalkan kewajiban berupa jihad. Ini sekedar contoh. Wailat banyak sekali sebabnya. Contoh-contoh di mana kaum muslimin mereka ya, mereka yasa syariah. Di mana kaum muslimin mereka melanggar larangan dan meninggalkan kewajiban. Kata Syalbani, an ul awal. Jenis penyakit yang pertama yang mengantarkan kaum muslimin pada keadaan yang kata Syekh Albani tidak mungkin seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk sampai pada keadaan yang lebih rendah daripada itu. Yang pertama huwa wuku'ul muslimin fi ba'dil muharramat. Terjatuhnya kaum muslimin pada sebagian perkara-perkara yang haram bil ihtiyal dengan cara merekayasa. Riba digambarkan dengan ribih atau apa saja terserah ya. Wa ala ilmin biha. Mereka merekayasa atau terjatuh dalam sebagian perkara yang haram dengan mereka merekayasa dalam keadaan mereka tahu kalau itu haram. Kalau itu dilarang. Lembaga-lembaga di ribawiyah berdiri di mana-mana. Tempat-tempat kemaksiatan ada di mana-mana. Legal. Ya. Miras didapatkan di mana-mana. Narkoba. Ya. Bandarnya aman-aman saja. Ini sebagai contoh. Tidak memikirkan bagaimana dampak kerusakan yang ditimbulkan dari bisnis yang dia lakukan. Sekalipun itu adalah membawa kerusakan, yang penting menguntungkan. Wahada kaminun fi qawli alaihi salatu wassalam dan ini terkandung terjatuhnya kaum muslimin pada sebagian perkara yang haram dengan cara mereka yasa sementara mereka tahu kalau itu jelas-jelas haram tapi sengaja tetap mereka lakukan. Ini terkandung pada ucapan atau sabda Rasulullah idza tabayatum bil inah. Apabila kalian telah melakukan transaksi jual beli inah yang bukan bentuk transaksi ribawiyah. Riba yang dikemas dengan bahasa jual beli. Sehingga nampak halal secara sepintas. Dan tadi surahnya sudah kita sebutkan. Maksud dari sabda Rasulullah idza tabayatum bil ina ay idza istahlaltum ma harramallahu wa rasuluhu bi adnal hiyal. Apabila kalian telah memiliki keberanian untuk menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dengan alasan yang ser paling rendah. Alasan yang paling remeh. Bismin anna hada bay'un dengan ini kan jual beli saya menjual tadi saya jual secara kredit. Kemudian saya beli dari dia dengan kontan dengan harga yang lebih murah. Barang-barang itu saja masih di tempatnya, belum berpindah. Yang kata saya wal haqiqah annahu sattar wa adan wa annahu istidanatun muqabila ziyadah yang pada hakikatnya jual beli hanya sekedar tirai saja, sekedar kamuflase saja, dan hakikatnya itu adalah pinjaman yang dilebihkan padanya. Jelas-jelas sudah riba. Maka di sini kata Syalbani, fahadarona ar-rasul fi hadal hadis min annaka fi misli hadal ihtiyal istihlali ma haramallah. Di dalam hadis ini Nabi kita salawatullah wassalamu alaihi memperingatkan kepada segenap umatnya. Memperingatkan kepada kita segenap kaum muslimin untuk kita terjatuh pada upaya rekayasa menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perbuatan orang Yahudi dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu. Maka mereka rekayasa larangan tersebut, ujian dari Allah di hari Sabtu itu ikan nampak di lautan. Luar biasa. Selama se, se, eh, sementara selain hari Sabtu nggak nongol. Maka pasang jaring hari Jumat. Diangkat hari Sabtu. Saya nggak mangkap ikan hari Sabtu. Saya nggak melanggar larangan Allah. Saya pasang jaring hari Jumat. Saya ngambilnya hari Ahad. Mana saya nggak nangkap ikan hari Sabtu yang dilarang Allah. Direkayasa. Sama persis kaum muslimin ini riba direkayasa dengan jual beli. Kata sifat ahdar min an yaqa'al muslimu fil haram wa huwa ya'lamu annahu haram. Mereka yasa suatu yang dihalal diharamkan oleh Allah sehingga nampak halal tersebut. Ini lebih berbahaya. Lebih berbahaya daripada seorang muslim terjatuh dalam perkara yang haram dan dia mengakui, meyakini, menyadari kalau itu haram dan dia berbuat maksiat. Kenapa? Li'anahu yurja lahu yauman ma an ya'uda ila rabbihi wa yatub. Karena seorang muslim yang terjatuh dalam perkara yang haram, dia tahu kalau itu haram, meyakini itu haram. Diharapkan pada suatu hari nanti pada satu kesempatan yang mendatang dia akan kembali kepada Allah dan bertobat atas dosa tersebut. Karena dia sadar menyadari kalau dia sedang bermaksiat. Li'annahu alima ala ilmin bianna anna ma yaf'aluhu haram. Karena seorang muslim yang terjatuh dalam perkara yang haram dan meyakini itulah haram dia dalam dalam keyakinan eh, atas ilmu bahasanya apa yang dilakukan adalah haram. Amma idza kana qad zuyyina lahu su'u amalihi li sababin minal asbab. Adapun orang yang menghiasi amalannya di kamuflase direkayasa dikarenakan suatu alasan tertentu sehingga suatu yang haram nampak yang halal ya. Apa dengan takwil ataukah dengan yang lainnya. Sehingga dia merasa amalan dan perbuatannya tidak ada masalah badannya. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah, tidak ada yang harus diperbaiki, tidak butuh dinasehati. Dia nggak merasa kalau berbuat salah maka sangat-sangat apa itu la ilaha Allah tidak diharapkan suatu hari dia akan sadar kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ini lebih berbahaya Khawatiridin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jual beli inah sebagai disebutkan oleh Syekh tadi hanya sekedar contoh. Bukan batasan. Rasulullah mengisyaratkan kepada perkara-perkara haram yang lainnya yang kaum muslimin terjatuh padanya dan mereka mereka merekayasa perkara yang haram tersebut sehingga nampak sebagai sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh dan sesuatu yang tidak bermasalah maka akibatnya ya, akibat dari perbuatan tersebut kata fahada minnata ijihi perbuatan yang seperti ini yang dilakukan oleh kaum muslimin yang kebanyakan kaum muslimin terjatuh padanya akibat dan keberakhirnya an Allahu azza wa Allah akan menimpakan kehinaan dan rendah. Wa yudhilla bisababihi al-muslimin Ida fasa fihim wasya'a. Dengan sebab perbuatan tersebut menyebabkan kehinaan bagi kaum muslimin apabila tersebar luas dan masif. Dan kita mengingkari ini. Sekarang lembaga-lembaga ribawiyah baik yang legal ataupun yang enggak legal ya, yang ilegal ya, dari yang mulai bank petit, bank titil, dan yang lainnya ada di mana-mana. Ya. Demikian juga perjudian ada di mana-mana, yang online ataupun yang offline. Ada di mana-mana. Kemudian yang berikutnya. Dikatakan Syalbani rahimallahu taala, "Tsumma dzakara an Min minal asya allati yastarikun nas kulluhum fi ma'rifati mukalafati halis syariah. Kemudian Rasulullah Alaihi SAW dalam hadis yang mulia ini menyebutkan perkara atau jenis yang kedua di antara perkara yang kaum muslimin mereka sama-sama mengetahui bahasa perkara dalam menyelisih syariah menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya beliau katakan wa akhadtum bi adnabil baqar wa raditum bizar'i kalian berpegang dengan ekor-ekor sapi sebagai kinayah dari peternakan sibuk dengan ternak-ternak mereka yang nggak harus ternak sapi ada yang ternak domba ya ada yang ternak yang lainnya ya Waraditum bizar'i dan kalian nyaman dengan pertanian kalian. Ay kata Syekh, in syaghaltum bisai wara'a hitamid dunia. Sebab yang kedua yang menjadikan dan menyebabkan kaum muslimin terjatuh dalam kerendahan yaitu kaum muslimin kalian tersibukkan dengan upaya usaha mengejar berlari di belakang dunia. Watahsilir rizqi Kalian tersibukkan dengan mengupayakan rizki. Bismin an Allah azza wa jal amarona bisa'i wara'a rizki. Dengan dalil, dengan alasan Allah memerintahkan kita untuk mencari rizki. Wabtagi ma'ataka Allahu darul akhirah. Walatan tansa nasibaka minat dunia. Ini dibawa terus ini. Dan carilah apa yang Allah tetapkan untukmu di negeri akhirat dengan ibadah. Wala tansa nasibah kami dunia dan jangan engkau lupakan bagianmu dalam kehidupan dunia. Allah boleh kan? Iya boleh. Siapa yang melarang kerja? Siapa yang melarang untuk orang mencari rezeki menghidupi keluarga anak istrinya? Enggak ada yang melarang. Yang terlarang dan yang tercela di sini adalah tersibukkan dengan urusan dunia sehingga tidak mempedulikan lagi rambu-rambu syariah. Ini yang dilarang. Dan ini yang terjadi dan yang menimpa kaum muslimin yang menyebabkan mereka terjatuh dalam kerendahan dan Allah cabut rasa takut dari hati musuh-musuh mereka. Kala Syekh, fayubalighul muslimuna fi sabili Kaum muslimin mereka berlebih-lebihan dalam hal ini. Dalam masalah menghimpun dan mengumpulkan harta benda saya nggak tercela. Bagus. Selagi tidak uh, dia mengindahkan syariat Allah, rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala. Selagi dia tahu haknya. Hak Allah, hak fuqara wal masakin, hakul jiran, hakul ikhwah. Enggak ada masalah ya. Tapi yang dipermasalahkan di sini ketika tersibukkan dan melalaikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. وَيَنْسَوْنَ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْفَرَائِضِ وَيَلْتَهُونَ بِالسَّعْيِ وَرَاءَ الزَّرْعِ وَالذَّرْعِ وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ مِنَ الْمَكَاسِبِ Mereka tersibukkan dengan urusan dunia dan terlupakan atau melupakan apa yang Allah wajibkan kepada mereka dari berbagai macam kewajiban. Coba kalau kita tengok sekarang. Di antara kaum muslimin yang di Indonesia ini notabene-nya mayoritas kaum muslimin dari 270 juta penduduk Indonesia yang notabene-nya adalah sekitar 85 persen kata sekarang. ini. Dari 85 persen dari 270 yang sholat berapa persen? Ketika datang Ramadan, bulan yang puasa berapa? Warung-warung makan buka, Barangkali karena mereka musafir, mukimin bukan musafirin. Yang jualan, yang yang masuk padanya sama, kaum muslimin. Barangkali mereka punya udur sedang head laki-laki masuk head gitu. Di pabrikan itu masya Allah. Meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Jangan tanya masalah zakat, jangan tanya masalah haji yang itu butuh pengorbanan yang besar puasa dan sholat yang nggak butuh modal ditinggalkan oleh mayoritas kaum muslim atau banyak di antara kaum muslim. Dari mana akan datang kemuliaan? Sementara generasi awal kaum muslim mereka sangat mengagungkan sholat. Mereka sangat menjaga puasa. Jangankan yang wajib, yang sunnah mereka jalankan. Sehingga Allah berikan kemuliaan. Kita kembali kepada saya. Wayan sauna ma faradallahu alaihi minal Dan mereka lupa dengan kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka, mereka lalai dengan usaha dalam masalah pertanian, peternakan dan yang semisalnya. sihim dalika ma faradallahu alaihim minal wajibat dan itu semua menyebabkan mereka lupa terhadap kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Wa ala sabil misal al jihad fi sabilillah. Dan Rasulullah di sini menyebutkan sekedar contoh adalah meninggalkan jihad. Dan terkait dengan masalah jihad ini ya. Tentu saja adalah jihad syar'i yang dimaksudkan dengannya jihad di bawah komando penguasa kaum muslimin. Sebenarnya sabda Rasulullah saw, alaihi wasallam al-imamu junnatun yuqatal min waraih. Penguasa, pemerintah adalah junnah perisai bagi kami kaum muslimin yang dari belakang mereka dilakukan perang, pertempuran. Jihad yang syariah bersama dengan penguasa digerakkan oleh penguasa. Alhamdulillah kalau negeri kita pemerintah memiliki bala, eh, tentara ya. Mereka yang ditugaskan untuk menjaga keamanan tinggal kita sibuk dengan ibadah kepada Allah dengan kemaslahatan kita dan keluarga kita, tolabul ilmi, berdakwah ilallah, dan yang lainnya. Terkecuali kalau pemerintah menyerukan mobilisasi umum perang semesta, diwajibkan pada rakyatnya yang memenuhi syarat, ya wajib kita ikut. Selagi telah di, di, di abu tugas dari pemerintah, ya sudah kita serahkan kepada mereka. Kita eh, kembali. Wadakara ala sabil misal al jihad bisabilah. Rasulullah menyebutkan salah satu contoh kewajiban yang ditinggal oleh kaum muslimin adalah berjihad di jalan Allah. Faqala alaihi salatu wassalam wa taraktumul jihad dan kalian meninggalkan kewajiban jihad yang Allah wajibkan. Jangan jihad di medan tempur menghadapi musuh yang mempertaruhkan nyawa. Anak akan yatim, istri akan diri janda. Jihad terhadap amalan soleh yang wajib kita tinggal, eh, kita kerjakan banyak yang ditinggalkan. Akibatnya ya, akibat dari mereka yasa perkara yang haram sibuk dengan urusan mengumpulkan harta benda dan meninggalkan kewajiban, akibatnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Di mana Allah tidak akan mencabut kehinaan dan kerendahan tersebut dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Berarti di sini sebabnya sudah kita ketahui. Eh, Penyakitnya kita tahu, sebabnya sudah disebutkan dan dijelaskan Rasulullah dan solusinya pun sudah disebutkan. Penyakit yang men, uh, penyakit yang menimpa adalah melanggar larangan, meninggalkan kewajiban, sibuk dengan dunia, akibatnya adalah terjatuh dalam kehinaan. Solusinya Solusinya Rasulullah sebutkan hanya satu. Hatta terji'u ila dinikum. Hingga kalian kembali kepada agama kalian. Kata Syekh al bani rahimallahu taala hadzal hadis min min nubuwah kama tarawun. Sebagaimana kalian saksikan bersama hadis ini merupakan salah satu yang tanda yang menunjukkan kebenaran kenabian kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqat tahaqqaqa fina hadzal betul-betul terjadi dan menimpa kehinaan yang disebutkan Rasulullah ini. Menimpa umat. Gak ada rasa takut. gak ada rasa segan musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin. Walaupun jumlah mereka banyak. Walaupun di sebagian tempat mereka mayoritas. Apalagi kalau jumlah mereka minor di sana. Nggak disegani. Kama huwa musyahad mal asaf betul-betul terjadi sebagai yang kita saksikan dan sangat disayangkan sekali kata Syekh. Dan Rasulullah di sini memberitakan bukan anrido Rasulullah menyebutkan bahasa umat ini akan mereka ya syariah, sibuk dengan dunia, meninggalkan kewajiban, akibatnya mereka ditimpa dengan kehinaan. Ini bukan khobar anrido bukan Rasulullah ridho akan kerendahan yang menimpa umat ini. Tapi adalah tahdir Berita yang bermakna peringatan agar umat tidak terjatuh pada keadaan yang disebutkan Rasulullah. Dan sekiranya mereka terjatuh pada agar mereka berupaya membebaskannya. Agar mereka mengambil solusi sebagian disebutkan Rasulullah SAW yaitu ar-ruju ila din. Kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat saya di sini. Dan nasihat untuk nasihat dari seorang alim robani yang menginginkan kebaikan bagi umat. Beliau nasihatkan fayajibu alaina an na'khudal ilaj min hadal hadis ba'da an wasafa al marada wa ma sayasmiru hadal marad min dullin. Wajib bagi kita semua yang segenap kaum muslimin untuk kita mengambil ilaj, obat, solusi yang akan mengentaskan problem umat ini. Kita ambil solusinya dari hadis ini. Setelah Rasulullah menyebutkan penyakitnya dan setelah Rasulullah menjelaskan akibat yang ditimbulkan dari penyakitnya berupa kehinaan dan kerendahan. Kata Syekh kata masak nabil adwa. Sungguh, penyakit itu telah menimpa. Ada pada kita semuanya kaum muslimin. Apa kita mengatakan nahnu bari, bersih dari penyimpangan. Kita bersih dari terjatuh dalam dosa, bersih dari meninggalkan kewajiban. Setelah nggak ada seorang pun yang mengatakan demikian. Dia menyadari bahasa dirinya punya kekurangan. Wa bina ilmarat. Penyakit ada pada kita dan mengantarkan kita kepada penyakit yang disebutkan Rasulullah yaitu kehinaan. Fa'alaina idan an na'uda ila tadbikid dawa alladhi wasafahu Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga wajib bagi kita semua segenap kaum muslimin untuk kembali kepada menerapkan obat dan solusi yang diresepkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa saraha bi annahu idza raja'na ilaihi rafa Allahu azza wa jalla anna hadzal Dan Rasulullah menegaskan bahkan menjanjikan kepada kita semua apabila kita kembali kepada solusi yang disebutkan Rasulullah, Allah azza wa jalla akan mengangkat dan menghilangkan kerendahan dan kehinaan tersebut dari segenap umat kaum muslimin. Ikhwati fi din rahimani rahimakumullah. Kemudian saya mengatakan bahasanya rujuk ila din, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Menurut sebagian kaum muslimin suatu yang mudah. Narji ilal kitab wa sunnah. Kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Mudah menurut sebagian anggapan sebagian orang. Tapi saya mengatakan bahasanya Aruju ila din adalah perkara yang sulit. Bisa eh, fi zaman ya, pada zaman sekarang kita ini. Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah bukan suatu yang mudah. Itu suatu yang berat dan suatu yang sulit. Kenapa? Karena tentu saja kita semua menyadari bahasa hadat din. Agama Islam ini tidak tentu saja tidak sakit sebagaimana pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah termasukkan ke dalamnya perkara-perkara yang bukan termasuk daripadanya. Dimasukkan kepadanya al-ahwa. Masuk padanya hawa nafsu. Wal bid'ah wal munkarat. Dan semuanya menganggap bahasa sudah min Islam. Kita ambil contoh. Adanya keyakinan kaum rafidah. Yang meyakini bahasa Al-Quran naqis Al-Quran yang ada pada kaum muslim sudah kurang. Al-Quran yang sempurna ada yang di tangan mereka yang mereka karyatkan dari al Bait. Tentu saja adalah suatu hal yang tidak bisa dibenarkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan az-dzikra yaitu Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Sehingga Al-Quran sejak diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita melalui Jibril ila yaumil qiyamah akan terjaga. Tidak ada pengurangan, tidak ada pengurang, eh, penambahan. Tapi kaum Syiah Rafidah mereka meyakini bahasa Al-Quran naqis. Dan mereka meyakini bahwa nahnu al-haq wa nahnu muslimun. Demikian juga kaum Rafidah. Mereka mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW dan melaknatnya. Bahkan mengkafirkan sebagian besar para sahabat Rasulullah SAW. Dan mereka mengaku bahwa itulah Islam as-Safi. Yang wajib kembali kepadanya. Di mana letak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala pada orang yang mencaci maki umat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada orang yang beriman tatkala mereka berbaiat kepadamu. Siapa mereka? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan oleh Allah dengan ayat yang Allah turunkan dari langit, Bahasanya Allah ridha kepada mereka. Dari kaum Syiah mencaci makinya. Bahkan melaknatnya dan diyakini sebagai ibadah. Demikian juga. Arruju ila din bukan sesuatu yang mudah karena di sana telah masuk al-ahwa selain dari beras Syiah demikian juga kaum Khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin yang membolehkan untuk memberontak kepada pemerintah kaum muslim yang sah Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa Allah wa atiur rasul wa ul amri minkum. Demikian juga kaum Mu'tazilah wal Jahmiyah. Mereka juga meyakini mereka alat din dan wajib untuk kembali kepada keyakinan mereka. Mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingkari keberadaan an-nar wal jannah sekarang ini. Dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang lain. Maka rujuk ini semuanya adalah mereka merasa di atas adin yang wajib bagi kaum muslimin untuk kembali kepadanya. Dan tentu pemahaman tersebut harus diluruskan. Dan agar pemahaman tersebut lurus dan benar, maka rujuk alkitab kitab wa sunnah Bin nafsil amr adalah menjamin seorang untuk di atas hidayah. Akan tapi agar pemahaman seorang kepada Alkitab wa Sunnah adalah benar, maka butuh kepada suatu perkara yaitu rujuk kepada fahmi salafus saleh. Kembali kepada fahmi pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi nabinya mengetahui turunnya wahyu berkaitan dengan apa mereka mengetahuinya. Tatkala kaum muslimin mereka kembali kepada pemahaman yang benar dalam memahami Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafis salih sebagai yang dipahami para generasi salafus salih Ridwan wa Ali majma'in wa ala raksihim para sahabat maka insya Allah mereka akan terbebaskan dari berbagai macam penyimbangan-penyimbangan dengan keyakinan dengan amalan yang lainnya. Karena generasi sahabat radhiyallahu taala anhum wa generasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dalam banyak ayat dan hadis. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum Wasabiqun al-awwalun dan generasi awal dari umat ini. Minal muhajirin wal ansar dari kalangan muhajirin dan ansar radhiyallahu anhum. Minal muhajirin wal ansar ladin taba'um bi ihsan dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang menjalan mereka dengan baik. Untuk termasuk golongan yang pertama muhajirin tentu saja kita tidak mungkin. Untuk termasuk dari golongan yang kedua al-ansar juga tidak mungkin. Maka agar kita masuk pada orang termasuk di antara orang yang diridhoi ya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang lain kecuali kita termasuk golongan yang ketiga yaitu walladzina tabauhum bi ihsan dan orang-orang yang berjalan mereka dengan baik maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada mereka. Demikian juga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wajib bagi kita untuk mengembalikan fahmu Alkitab wa Sunnah kepada pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan mereka adalah generasi terbaik dari umat ini yang dipuji oleh Allah melalui lisan nabinya dan rasulnya sallallahu wasallam alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairul kuruni karni Tsummalladina yalunahum tsummalladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian generasi yang datang setelahnya, kemudian generasi yang datang setelahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah la yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Ketika beliau memuji generasinya, generasi para sahabat, bahasa mereka sebaik-baik generasi lah, sebaik-baik generasi akidatan wa ibadatan wa amalan, wa sulukan, wa adaban, dan yang lain. Sehingga fa'alal ummah yang ingin mengembalikan kemuliaan mereka dan Allah cabut kehinaan tersebut untuk kembali kepada dinillahi azza wa jal sebagaimana diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sebagaimana diajarkan Rasulullah kepada generasi awal umat ini itu generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang kedua, setelah seorang meluruskan pemahaman dalam memahami Alkitab dan Sunnah, meluruskan dalam hal rujuk ila dinillahi azza wa maka di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Bani rahimallahu taala perkara yang kedua yang penting untuk diperhatikan kepada oleh segenap kaum muslimin agar mereka kembali kepada kemuliaan sebagaimana Allah berikan kepada generasi awalnya. Kata Syekh rahimallahu taala Kata Syekh rahimallahu taala setelah Kenapa kaum muslim meneruskan pemahaman mereka dalam memahami ad-din dengan kembali kepada pemahaman salafus saleh yaitu agar mereka beramal dengan al-ilm as-sahih dengan pemahaman yang benar tersebut. Kalau sefaida ta'allama al-insan wa kana 'amaluhu safiyan musaffa thumma lam ya'mal bi kana badahiyan jiddan anna hadzal ilm la yusmir fala buddha min an yaktarina ma'hadal ilm al amal kata Syekh. Apabila seorang itu mempelajari ilmu dan ilmunya adalah sofian musofa bersih kemudian dia tidak beramal maka sangat-sangat mungkin artinya sangat merupakan suatu yang mesti bahasanya ilmu tidak akan membuahkan hasil. Sekedar pemahaman yang benar saja ya, tidak akan menjadikan seorang kemudian terangkat dari kerendahan yang Allah timpakan. Kata Syekh fala buddha min an yaktarina ma'hadul ilm al amal. Sehingga wajib dan harus untuk menyertai ilmu yang benar tersebut dengan al amal. Untuk kita mendidik kita di atas keyakinan yang benar dan demikian juga amalan yang benar. Hadza wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Ya, tentu saja banyak sekali kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahualam bismillah. Alhamdulillah. al-Qadir. Walhamdulillah. khair.